Ziyadah itu maksudnya barakah. Bertambahnya segala macam barakah dari kambing-kambingnya, kebun-kebunnya, unta-untanya, semua bahkan sapi perahnya, susunya, semuanya bertambah. Kami terus memperhatikan pertambahan-pertambahan tersebut wal khaira dan kebaikan-kebaikan semenjak aku menyusui anak tersebut yakni calon Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta madat sanatahu sampai lewat dua tahun. <laughs> Karena memang menyusui itu dua tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa fisaluhu fi amain. <laughs> Sampai dua tahun. Kata Halimah. Wa fasaltuhu. Maka kami sapih dia. Setelah dua tahun disusui. Maka disapih. Wa kana yashibbu shababan la yashibbuhul ghilman. Maka anak tersebut sudah menjadi pemuda, ini sudah menjadi remaja dua tahun itu, sudah dewasa ngalahkan anak-anak lainnya yang seumurnya. Falam yablug sanataihi hatta kana gulaman jafran. Belum sampai dua tahun anak tersebut sudah menjadi anak yang kokoh kuat. Anak istimewa. Anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadi seorang rasul. Faqadimna bihi ala ummihi. Tugas Halimah Sa'diyah sudah selesai, yaitu menyusui. Maka kami pun berangkat membawa bayi tersebut menemui ibunya di Mekah. Wa nahnu ahrasu syai'in ala muktihi fina dan kami sangat bersungguh-sungguh ingin agar anak tersebut tetap bersama kami. Karena sayangnya dan cintanya kepada anak tersebut. Dan karena melihat barokah-barokah yang banyak sejak menyusui beliau, sejak menyusui anak tersebut. Maka Halimah menyatakan sungguh kami sangat ingin agar anak ini terus bersama kami. Lima kunna nara min barakatihi. Karena kami melihat barokahnya anak ini. Fakallamna ummahu wa qultu laha. Maka aku sampaikan pada ibunya dan aku katakan kepadanya. Lau tarakti bunayya indi hatta yaglum. Tuhai kiranya kalau engkau bolehkan anak ini untuk tetap bersamaku sampai dia menjadi dewasa. Sampai yaglub, ini sampai kokoh kuat. Fa ini akhafu alaihi wabak Makkah. Aku mengkhawatirkan wabak Makkah Mengkhawatirkan wabah penyakit yang ada di Mekah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Maka aku tetap di rumah ibunya si anak ini, Aminah, sampai kemudian ibunya mengizinkan untuk dibawa kembali anak tersebut bersamaku. Demikian kata Halimah menceritakan. Faraja'na bihi maka kami pun pulang membawa anak tersebut kembali. Fawallahi innahu ba'da maqdami nabihi bi ashhur ma akhihi lafa bahmun lana khalfa buyutina. Sungguh demi Allah setelah kedatangan kami beberapa bulan anak tersebut dalam keadaan mengambil atau mengejar kambing kecil di belakang rumah kami tiba-tiba atana akhuhu yashtad tiba-tiba saudaranya datang kepadaku dengan yashtad dengan ketakutan saudaranya anak tersebut artinya anaknya Halimah Sa'diyah. Anaknya Abu Kabsyah Ini anaknya suaminya Halimah. Dan dia bersama Rasulullah SAW disusukan dengan satu ibu. Datang kepada Halimah, yashtaddu dalam keadaan takut. Faqala li wali abi, dia mengatakan kepadaku dan kepada ayahnya, zaka akhil qurashi, qad akhadahu rajulan." Itu saudaraku yang dari suku Quraisy. Dia diambil oleh dua orang yang berpakaian putih-putih. Alaihi masyabun biyudun yang pakaiannya pakaian putih. Faabja'ahu fasyakobatna. Aku melihat anak tersebut ditidurkan. Saudaraku dari Quraisy itu ditidurkan oleh dua orang dan kemudian dibelah perutnya. Fahuma yasultanihi dan keduanya yasultanihi. Yasultan mananya yadribani ba'dahu bi ba'd memukul satu dengan lainnya itu namanya ya sultan. Jadi merubah, merobek perutnya, mengambil sesuatu dan dipukul-pukulkan begitu. Fakharajtu ana wa abu. Maka keluarlah aku kata Halimah bersama ayah mereka. Fawajat Fawajadtuhu qa'iman muntaqi'an wajhuhu. Maka aku lihat dia berdiri dalam keadaan wajahnya pucat. Faltazam Faltazamtuhu, maka aku peluk dia. Waltazamahu abuhu dan dipeluk juga oleh bapaknya. Fakulna maka kami katakan kepada anak tersebut, malaka ya bunai, malaka ya bunai, ada apa denganmu dengan wahai anakku? Qala si anak itu menjawab, ja'ani rajulani alaihi bin bil. Sungguh telah datang kepadaku dua orang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian putih. Fajjani dan keduanya menidurkan aku wasyaqqa batni dan merobek perutku fatamasa fihi syai'an kemudian keduanya mencari sesuatu di perutku entah <laughs> la adri ma huwa aku gak tahu dia nyari apa <laughs> kata anak yang merupakan calon seorang rasul ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faraja'a bihi ila khaba'ina wa qala li abu maka kami kembali ke gubuk kami dan kemudian berkata bapaknya ya halimah Wahai Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usib. Wahai Halimah, aku khawatir anak ini telah tertimpa sesuatu. Falqihi bi ahli. Maka pulangkanlah saja ke ibunya. Nanti ada apa-apa, kita yang tanggung jawab. Falqihi bi ahli, qabla an yadhha dzalika bih. Aku khawatir dia terkena sesuatu, yakni terkena jin atau terkena syaitan. Maka kembalikanlah kepada orang tuanya, kepada ibunya sebelum tampak pada dia. Fahtamalnahu, maka kami bawa dia faqadim bihi ala ummi. Kami bawa dia dan kami datang ke ibunya, kami datangi ibunya. Fakultu faqalat, maka berkata ibunya, Aminah, ibu Rasulullah SAW menyatakan ma'akdamaki ya Zair apa yang menyebabkan kau datang kemari? Wahai Dhair. Di'r ini adalah seorang ibu yang menyusukan anak orang lain disebut di'r. aqdamaki bihi ya di'r. Apa yang membawamu ke sini atau apa yang menyebabkan engkau datang kemari wahai di'r? Qad kunti harisatan alaih. Padahal kemarin engkau sangat semangat untuk membawa anak ini. Kok tiba-tiba dikembalikan lagi? Fakultu, aku katakan kata Halimah, Qad balagha, balagallahu bibni wa qadaitu alladhi alaihi. Sudah selesai apa yang aku inginkan dan dalam keadaan sudah uh, selesai apa yang aku harapkan. Maka sekarang aku kembalikan. Jawaban ini tidak memuaskan Aminah. Tidak memuaskan ibunya Aminah. Kenapa? Kemarin maksa-maksa minta dibawa pulang kembali. Baru berapa bulan sudah kembali. Dan dikembalikan anaknya. Ada apa? Dijawab oleh Halimah dengan kalimat, aku sudah puas. Saya kembalikan. <laughs> Jawaban itu tidak bisa memuaskan ibunya. Pasti ada apa-apa. <laughs> Qala wa takhawaftul ahdas alaih. Kata Halimah, aku mengkhawatirkan takut nanti ada sesuatu, aku takut kalau ada kejadian-kejadian dan sebagainya, lebih baik aku kembalikan. <laughs> Fadaituhu ilaiki kama tuhibbin. Maka aku kembalikan anak ini kepadamu sebagaimana kau suka. Qalat berkata Aminah, "Ma hadha sya'nuki? Fasduqini khadarak." Ada apa denganmu? Sesungguhnya ada kejadian apa? Fasduqini, jujurlah kepada aku ada apa? Jujurlah kepada aku sampaikan berita-berita yang benar. Tahu Aminah. Tahu ibunya bahwa Halimah punya sesuatu kejadian yang tidak diceritakan. Dan tidak mungkin kemarin semangat ingin membawa anak tersebut, kok tiba-tiba dikembalikan. Falam tada'ni hatta akhbartuha. Kata Halimah, terus Aminah tidak membiarkan aku. Tidak membiarkan artinya terus mendesak. Terus mendesak aku sampai aku menghabarkan ceritanya bahwa dia menceritakan ada dua orang datang kepadanya dengan pakaian putih-putih, kemudian begini dan begitu, membelah perutnya dan mencari sesuatu. Apa kata ibunya? Qalat, "Apa takawwafti alaihi syaitan? Apakah engkau mengkhawatirkan anak ini kena syaitan, kena jin, majnun?" Qultu na'am. Aku katakan iya, aku khawatir begitu. Qalat berkata Aminah kalla, tidak mungkin. Wallahi mali syaitani alaihi min sabil. Sungguh demi Allah, tidak mungkin syaitan punya jalan untuk mengganggu anak ini. Nggak akan bisa. Wa inna li bunayya la sya'nan. Sungguh pada anakku ini ada urusan besar. <laughs> Afala ukhbiruka khabarahu? Bukankah aku punya pernah menceritakannya kepadamu? Ini Aminah pernah menceritakannya kepada Halimah ketika awal pertama mengambil anak itu. Bahwa anak ini anak istimewa Sejak hamil aku punya beberapa kejadian-kejadian yang aneh yang menunjukkan bahwa anak yang akan lahir adalah anak yang hebat, anak yang istimewa. Afalau biruki khabarahu? Bukankah aku telah menghabarkan kabar itu kepadamu wahai Halimah? Qultu bala. Kata Halimah, iya. Qalat ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha qusra busra. Qusur busra min ardi Syam. Ketika awal aku hamil, aku bermimpi bahwa dari perutku keluar cahaya yang sampai menerangi daerah Syam, <laughs> daerah Busra. Tumma hamaltu, ternyata aku hamil. <laughs> Mimpi dari perutnya keluar cahaya yang sampai menerangi Persia dan Romawi, ternyata itu adalah <laughs> dia hamil. Fawallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaf alayya dan juga aku tidak pernah melihat satu kehamilan pun yang lebih ringan daripada kehamilan anak ini. Sangat ringannya atasku. Wala aisar minhu dan tidak ada yang lebih mudah dan lebih ringan daripada kehamilan anak ini. Waqahina walatuhu wa innahu lawadin yadaihi bil ard. Dan ketika lahir anak ini dalam keadaan tangannya memegang ke bumi dan tangannya menengad kepalanya menengadah ke langit. Rafi'un ra'sahu ila sama, kepalanya menenggak, menengadah ke langit. Da'ihi anki wantaliqi rasyidah. Kata ibunya, jangan urus, jangan gubris kejadian itu. Tidak mungkin anak ini akan dikuasai oleh syaitan. Anak ini anak istimewa. Tinggalkan itu semua, berangkatlah kamu membawa anak ini dengan tenteram. Ini ibunya tetap tenang, tidak khawatir sama sekali. Maka dibawa kembali anak itu bersama Halimah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, "Haddatsani Saur ibni Yazid an ba'd ahli ilm." Diriwayatkan oleh Saur ibni Yazid dari beberapa ulama. Wala ahsibu illa an Khalid ibni Ma'dan al-Kalla'i. Dan aku menduga bahwa itu yang dimaksud dari ba'dil ulama diantaranya dari Khalid ibni Ma'dan al-Kalla'i yang memang guru beliau yang paling terkenal gurunya Ibn Hisham. Ibn Hisham banyak mengambil dari Khalid bin Ma'dan Al-Kalla'i. Disebutkan dalam riwayat tersebut, anna nafaran min ashabi Rasulullah SAW qalu lahu. Bahwa beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik. Ya Rasulullah, beritahkan tentang dirimu. Sejarah dirimu. Qala na'am. Dikatakan oleh Nabi SAW, iya ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa aku adalah doanya Ibrahim dan aku adalah berita gembiranya Isa dikatakan aku adalah doanya Ibrahim karena Ibrahim salam ketika meninggalkan istri dan anaknya di Mekah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Mekah ketika itu masih dalam keadaan tandus dalam keadaan tidak ada orang kecuali Hajar dengan anaknya Ismail. Ibrahim ketika meninggalkan mengangkat tangannya dan berdoa. Berdoa Allahumma ja'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri ini tenteram. Warzuq ahlahu minas samarat dan belilah rizki penduduknya dengan buah-buahan. Sampai pada kalimat wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Ini doanya Ibrahim. Dan utuslah oleh ya Allah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Wa fihim rasulan minhum. Utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik yang membacakan ayat-ayatmu, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka alkitabul hikmah. Maka Nabi bersabda, "Ana Da'watu Ibrahim. Da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah doanya Ibrahim. Doanya Ibrahim dikabulkan. Utuslah di tengah mereka seorang Rasul. Maka Hajar yang waktu itu membawa Ismail. Ismail menjadi besar. Dan kemudian sudah dewasa. Menikah dengan dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum. Jurhum ini dari Yaman. Kemudian Jurhum ini tinggal di sana. Tinggal di daerah tersebut karena ada air. Air zam-zam. Maka hiduplah di sana semakin ramai, semakin ramai menjadi kampung, menjadi desa, menjadi kota. Kota Mekah. Maka dari Ismail turunlah turunan-turunannya sampai Quraisy. Nama aslinya Quraisy adalah Fihr. Sampai dari Fihr Turun di bawahnya ada Abdul Muttalib yang kemarin dikisahkan kisahnya. Sampai kemudian lahirlah Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abdul Muttalib min Quraisy min al-Arab min Bani Ismail ibni Ibrahim alaihi wa wassalam. Berarti di sini Rasulullah SAW adalah doanya Ibrahim yang dikabulkan. Wab'ats rasulan minhum, utuslah di tengah mereka seorang rasul, maka dikabulkan oleh Allah, diutuslah seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Bushra Isa dan aku adalah Bushra akhi Isa. Aku adalah kabar gembira dari saudaraku Isa. Karena Nabi Isa alaihi salam menyatakan ini Rasulullah ilaikum. Mengatakan pada kaumnya, pada uh, manusia di sana, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad dalam surat As-Saff. Kata Isa alaihi salam yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saff, Inni Rasulullah ilaikum ya bani Israel wahai bani Israel sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian aku membenarkan apa yang ada di depanku yaitu Taurat dan aku memberitakan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Kabar gembira. Ini wa mubasyiran aku beritakan kabar gembira bi rasulin ya'ti dengan rasul yang akan datang yang bernama Ahmad. Dan jangan bingung dengan kalimat Ahmad dan Muhammad karena maknanya sama. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan nama-namanya Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, ana Al-Masih. Ini nama-nama Rasulullah SAW. Disebut dengan nama Ahmad, disebut dengan nama Muhammad, disebut dengan Mahi, disebut dengan Masih. Semua itu nama Rasulullah SAW. Ahmad dan Muhammad sama maknanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Ana dakwatu Ibrahim wa bushra akhi Isa. Aku adalah doanya Ibrahim yang dikabulkan dan aku adalah kabar gembira yang diberitakan pada oleh Isa alaihissalam. Warat ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha qusur syam Kalau kalimat ana da'wat Ibrahim dan Bushra akhi Isa ada riwayat-riwayat yang sahih yang seperti itu. Tetapi kalimat warat ummi hina hamalat tidak ada dalam riwayat itu kecuali dalam riwayat ini. Yang disebutkan dari Ibnu Ishaq dari Khalid ibni Ma'adan al-Kalla'i. Wara'at ummi hina hamalat, hamalat bi dan ibuku berkata ketika mengandung aku, annahu kharaja minha nur, bahwa dia mengeluarkan cahaya dari perutnya. Adha'alaha qusur Syam yang menerangi sampai istana-istana di Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad ibni Bakar dan aku disusukan di suku Bani Sa'ad ibni Bakar. Halimah dari Bani Sa'diyah. Dari Bani Sa'ad. Fabaina ana ma'akhin li khalfa buyutina nar'a bahman lana. Dan ketika aku bersama saudaraku, saudara sesusuan, di belakang rumah kami, nar'a bahman ketika menggembalakan seekor kambing, milik kami, id atani rajulani alaihi thiyabun bid. Tiba-tiba datang kepadaku Dua orang berpakaian putih-putih. Bitostin dengan membawa bejana yang dibuat dari emas. Mamlu'atun saljan. Bitostin min zahabin dengan piring dari emas atau bejana dari emas yang di dalamnya penuh dengan salj, dengan es. Id atani rajulani alaihima, thumma akhadani fashaqqa batni. Kemudian kedua-duanya membawa aku dan menidurkan aku dan merobek perutku. fastaghraja qalbi fasyaqqahu. Dan dirobeklah perutku, diambil jantungku dan kemudian dibelah jantungku. fastaghraja minhu 'anaqatan sauda. Kemudian dikeluarkan dari dalamnya satu gumpal darah hitam. Alaqatan ya, sauda. Segumpal darah hitam fatarahaha kemudian dibuanglah darah hitam tadi thumma ghasala qalbi wa batni bidzalika kemudian dicucilah jantung tadi dan e, perutku dengan es tadi hatta anqayahu sampai bersih thumma qala ahaduhuma li sahibi kemudian salah satunya berkata kepada temannya zinhu bi ashrah min ummatihi timbanglah jantungnya dengan sepuluh dari jantungnya umat dia. Fawazanani fawazintuhu. Maka ditimbanglah aku, maka aku lebih unggul dari sepuluh orang tadi. Tumakala kemudian berkata lagi salah satunya, zinhu bimiat min ummatihi. Timbanglah dengan seratus dari umatnya. Fawazanani bihim fawazin fawazintuhu alaihim. Maka ditimbang lagi aku dengan seratus umatku, ternyata aku lebih berat daripada seratus umatku. Thumma qala zinhu bi alfin min ummatihi. Berkata lagi malaikat tadi, timbanglah dengan seribu orang dari umatnya. Ditimbang lagi fawazanani bihim fawazintuhum. Maka ditimbanglah aku dengan mereka dengan seribu orang. Ternyata aku lebih unggul dari yang seribu. Faqala maka berkata salah satunya da'ahu, biarkan Wallahi lawazintahu bi ummatihi lawazanaha.